Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd <clears throat> kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan membaca matan al-usul min ilmil usul karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita sampai pada zahir dan muawalah. Qala al-musannif rahimallahu taala al-zahir al-zahir wal muawwalu. <clears throat> Pengertian zahir, zahir dalam bahasa Arab artinya al-wadih yang jelas, al-bayin yang jelas. <clears throat> Secara istilah ma adalah uh, ma satu kata atau kalimat dalam binabsihi dengan sendirinya menunjukkan ala makna rajih makna yang dekat ma meskipun ihtimal mengandung kemungkinan ghairihi adanya makna yang lain maka dia adalah satu kata yang punya dua kemungkinan makna dan semantapata kita ketika kita disuguhi kata tersebut kita sudah tahu makna mak, mana makna yang dekat dan mana makna yang jauh. Maka dia sudah mengandung muatan makna yang dekat. Disebabkan karena demikalah eh, makna biasanya. Contohnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudulah kalian karena daging onta maka al zahir terjemah yang mungkin mendekati kemungkinan yang lebih mendekati al kemungkinan yang lebih mendekati maksud dari wudhu dalam hadis ini adalah membasuh empat anggota wudhu dengan tata cara syar'i bukan wudhu dalam pengertian bahasa yang artinya kebersihan kemudian penjelasan definisi Dalla ma dalla binafsi ala makna dengan sendirinya dia sudah menunjukkan satu makna maka tidak termasuk al-zahir mujmal karena mujmal tidaklah menunjukkan makna dengan sendirinya kalau dengan sendirinya mujmal itu tidak jelas dia baru jelas manakala dibaca bareng dengan penjelasnya. Kemudian makna yang lebih dekat maka muawal karena muawal itu menunjukkan makna yang makna yang lebih jauh, makna yang lemah seandainya tidak ada korinah. Tidak ada faktor pendukung atau indikator pendukung. Maka ya, ya, ya, maka muawal <clears throat> itu seandainya tidak ada indikator pendukung makna yang dia bawa adalah makna yang jauh. Namun makna yang jauh ini oleh indikator dibuat menjadi makna dekatnya. Ma'ihtimali ghairihi Maka tidak termasuk zahir Nas Nas itu punya Dua pengertian Bisa artinya uh, Teks yeah baik teksnya itu zahir ataupun sarih mujmal semua teks Quran dan sunnah disebut nas jamak dan nusus yang kedua nas itu bisa maknanya asarih. Karena eh, apa itu nas atau nama lainnya adalah asarih Li'anna la yahtamil ila ma'nan wahidan satu kata atau kalimat yang tidak mengandung kemungkinan makna kecuali satu makna saja. Beramal dengan zahir. Beramal dengan zahir kemungkinan yang lebih mendekati ada hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang membelokkannya dari makna zahirnya. Terkadang ada yang menerjemahkan zahir itu dengan makna eksplisit, namun itu tidak tepat, ya kan? Karena zahir itu membicarakan satu kata atau kalimat punya dua kemungkinan makna. Eksplisit itu mantuk. nih eksplisit itu mantok, mantok, nah itu eksplisit. Tapi kalau zahir itu bukan eksplisit, namun kemungkinan yang lebih mendekati. Karena dia kata ini atau kalimat ini mengandung dua kemungkinan. Ada kemungkinan dekat. Nah, inilah zahir. Kemudian ada kemungkinan jauh. Kemungkinan jauh itu jika ditemani korinah, maka nanti jadinya muawal. Yasrifu membelokkannya dari makna zahirnya karena beramal dengan zahir adalah jalan salaf. Itu alasan yang pertama. Yang kedua karena itu lebih hati-hati. Yang keempat karena itu lebih menggugurkan kewajiban. Yang kelima itu lebih kuat dalam menunjukkan penghambaan dan kepatuhan. Ya, dan di antara sebab makna zahir adalah Eh, karena dia adalah makna yang biasa dipakai. misalnya tadi kebiasaan makna yang dipakai oleh Allah dan Rasulnya itu makna syar'i. Maka wudhu itu lebih dekat kalau dimaknai dengan makna syar'i daripada makna lughawi atau makna bahasa. Mungkin contoh yang lain contoh bahasa keseharian jika ada orang izin kepada guru atau yang lain, izin mau ke belakang. Makna zahir dari izin mau ke belakang dalam hal ini ke toilet ataukah sungguhan yang itu letaknya di depan ataukah pergi ke belakang. Maka makna zahirnya ke toilet sehingga ini menunjukkan bahasanya makna zahir itu bukan makna leksikal, makna kamus. Sebagian orang salah paham dikira makna zahir itu makna kamus, makna leksikal. Ini, kalau zahir itu makna kamus alias leksikal, maka Pak Pak Guru saya izin ke belakang. Ustadz saya izin ke belakang itu ya pergi ke satu tempat yang posisinya di belakang. Ternyata tidak makna zahir dari ye, Pak Guru saya izin ke belakang itu ke toilet padahal toiletnya ada di depan atau ada di samping tidak di belakang. Hmm. Hingga e, perlu diperhatikan makna zahir itu bukan makna leksikal. Bukan makna kamus, makna kos, uh, makna uh, perkata menurut kamus. Ya, zahir itu uh, mengatakan zahir dan tidak itu melihat konteks. Penentuan makna zahir itu melihat konteks. Hmm. Di konteks ini orang di kelas atau di ruang uh, kelas izin ke belakang ya, izin ke belakang konteksnya jelas menunjukkan ya memang ada dua kemungkinan kalimat saya izin ke belakang itu mengandung dua kemungkinan enggak bukan kemungkinan yang tunggal ke belakang belum jadi belakang sungguhan boleh jadi ke depan tapi itu toilet ya. Dan ini kita tangkap, dohir ini kita tangkap dengan semata-mata kalimat ini. Tidak perlu indikator eksternal untuk mengatakan makna yang lebih mendekati adalah toilet. Itu tidak perlu, itu tidak perlu indikator korina kharijiyah, indikator eksternal tidak perlu. Semata-mata menangkap, Pak, saya izin ke belakang. Itu sudah in, uh, kemungkinan yang lebih mendekati ya, itu adalah ke toilet. Pak, saya izin ke kamar kecil. Itu kamar yang ukurannya kecil nah. atau WC? Hah? Apa makna zahirnya? WC ke kamar kecil. Itu bukan kamar, kamar saya ukurannya kecil. Ini bukan ke kamar yang ukurannya kecil. Dan dengan semata-mata ini kita sudah menangkap makna zahir. Mungkinkah, kan cuma sekedar kemungkinan akal, mungkinkah yang dimaksud dengan kamar kecil, kamar ukuran kecil? Mungkin enggak? Ada kemungkinan enggak? Ada kemungkinan. Ini, iya, tapi itu kemungkinan makna yang jauh. Itu kemungkinan makna yang jauh. Hmm, lain halnya kalau kalimatnya kamar tidur saya adalah kamar kecil. Nah, Kamar tidur saya Kamar yang kecil Ini pakai kamar dan kecil Dia bilang Kamar tidur saya adalah kamar yang kecil Di, di sini bukan hanya zahir eh, Mungkin mas Maksudnya kamar ukuran kecil Eh, ada kemungkinan makna toilet? Tidak ada. Tidak ada. Maka zahir itu makna zahir itu menimbang konteks. Bukan makna kosakata menurut kamus. Oh, kamar apa maknanya? Kecil apa maknanya? Oh, kalau kamar ada kata kamar sama kecil itu maknanya mesti itu. tidak Maka catatan penting Zahir itu bukan makna kosakata, bukan makna leksikal, bukan makna kamus. Oh diterjemahkan kata perkatanya, oh itu uh, bukan. Namun lihat konteksnya. Kemudian muawal. Pengertian muawal, muawal dalam bahasa Arab dari kata-kata al awal artinya arujuk kembali. Secara istilah adalah makata atau kalimat humila yang dimaknai ya, Lafatnya dengan makna yang jauh. Ya, dimaknai dengan makna yang jauh. Maka tidak termasuk muawal, nas dan dohir. Adapun nas, karena nas tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna yang tunggal Sedangkan al-zahir maka zahir itu mahmul dimaknai dengan makna yang dekat. Dan tindakan untuk menghasilkan muawal itu disebut takwil dan takwil ada dua macam. Takwil yang sah dan diterima, takwil yang rusak tertolak. Ya, takwil itu adalah takwil yang sah. Ya, ma yaitu takwil dalla alaihi yang didukung oleh dalil yang benar. Semacam kita takwil firman Allah Ta'ala was'alil koryah kepada makna was'al ahlal koryah Karena korea itu sendiri tidak mungkin taujih kita arahkan pertanyaan kepadanya. Kemudian fasid adalah takwil ma takwil laisa alai dalilun tidak memiliki dalil yang benar semacam takwil mu'atilah terhadap firman Allah taala Ar-Rahman alal arsistawa Bila makna istaula ditakwil dengan menguasai yang benar maknanya adalah al-ulu wal istiqrar. Istiqrar itu berada al-ulu di atas. Min ghairi taqifin tanpa kita bahas bagaimanakah bentuk Allah berada di atas dan tidak menyamakannya dengan makhluk. Kemudian nasakh penghapusan Pengertiannya nasakh dalam bahasa Arab punya dua pengertian. Yang pertama menghilangkan, yang kedua adalah memindah. Contohnya eh, nasakhtul kitab, saya menyalin buku. Itu nasakh di situ artinya memindah. Memindah konten buku itu ke buku ini. Secara istilah menghilangkan hukum dalil syar'i. Iya. Karena dalil itu ada dalil syar'i dan dalil akli. Iya. Ya, contoh dalil akli adalah ya, al aslu al adam. Ya, hukum asalnya itu tidak ada hukumnya. Ya, tidak ada hukumnya sehingga jadi boleh. Namanya ibahah akliyah. Ibahah akliyah. Kita katakan e, makan nasi itu mubah. Dalilnya dalil akli dan bukan dalil syar'i. Ini dalilnya dalil e, eh, akli. Apa dalil aklinya? Karena tidak ada dalil yang e, ya nggak ada dalil yang melarangnya. Nah, maka eh, penghapusan eh, hukum yang berasal dari dalil akli baro atu dhimmah atau al-aslul al-adam itu tidak disebut nasakh. Untuk disebut nasakh itu harus ya, yang dihapus adalah hukum kan, yang terkandung dalam dalil syar'i bukan dalil akli atau redaksi dalil dengan dihapus dengan dalil dari Quran dan Sunnah yang datangnya belakangan tentunya. Yang dimaksud dengan menghilangkan hukum artinya mengubahnya semula wajib jadi mubah atau semula uh, atau semula mubah menjadi haram misalnya maka tidak termasuk nasakh bidalika dengan persyaratan tersebut takhalluful hukmi melesetnya hukum karena hilangnya syarat atau adanya faktor penghalang misalnya tidak ada wajib zakat karena nisabnya kurang atau tidak ada kewajiban sholat karena adanya manik yaitu haid maka hilangnya hukum e, dalam kondisi ini tidak disebut nasakh. Yang dimaksud atau dihilangkannya redaksi hukum, redaksi dalil, artinya adalah redaksi dalil syar'i. Karena nasakh itu imma boleh jadi tertuju pada hukum bukan teks atau sebaliknya ini teks tanpa hukum atau dua-duanya sebagaimana nanti akan dijelaskan. Dan dia dihapus oleh dalil dari Quran dan Sunnah maka tidak termasuk nasakh manakala yang menghapus adalah dalil-dalil yang lain selain Quran dan Sunnah semacam ijma dan qiyas ya. maka tidak ada nasakh bihima dengan ijma dan qiyas hmm. maka penghapus yang menasakh itu harus dalil, harus nas. Ini, harus nas, nusus Quran wa sunnah. Ini. Atau kemudian dalil Quran dan sunnah. Ini. Uh, ciri orang belajar usul fikih itu uh, cermat dalam diksi. Maka perlu diketahui uh, dalil dengan nas itu beda Nas itu bagian dari dalil. Namun tidak semua dalil itu berupa nas. Karena nas itu Quran dan sunnah. Karena nas itu Quran dan sunnah dalil tidak ada tidak hanya Quran dan sunnah, ada ijma, ada qiyas, nanti ada dalil-dalil yang lain yang dibahas di kitab-kitab yang lebih tebal atau di sini juga disinggung misalnya uh, pendapat sahabat ya, maka ya, perhatikan ya dan buah di antara buah penting orang belajar usul fikih itu cermat dalam diksi maka di sini digunakan diksi dalil Quran dan Sunnah ya kalau dalil Quran dan Sunnah ya, benar itu yang diinginkan namun kalau bidalilin saja, ah, nanti tidak sesuai dengan yang diinginkan. Karena kalau berhenti di dalilin saja, maka berarti ada nasakh pakai kias. Nah, nanti berarti bisa ada nasakh pakai ijma. Tapi kalau dalil minal kitab wa sunnah, ah, berarti berarti dalilnya harus nusus. Harus teks. Harus nusus syariah. Ya, harus nusus syariah itu Nusus syariah itu Al-Quran atau hadis. Maka beda antara tidak ada dalilnya sama tidak ada nasnya. Tidak ada dalilnya, kalimat tidak ada dalilnya sama tidak ada nasnya lain. Maka ketika ada orang mengantar, uh, eh, mengatakan mengomentari satu hal ini tidak ada dalilnya. Kemudian orang yang dibantah mengatakan membawakan dalil kias ada dalilnya. Ini bisa menyanggah atau tidak? Menyanggah. menyanggah karena si A bilangnya tidak ada dalilnya. Kemudian si B yang disanggah mengungkapkan, lah ini dalilnya yaitu kias. Ini. Maka ini artinya sanggahan yang tepat. Ini sanggahan yang tepat. Lain hanya kalau si A bilangnya udah oh, ada nas Quran Sunnah tentang hal tersebut. Kemudian si B bilang, oh tapi ada dalilnya, pakai kias. Hmm. Maka ini ya, ya, ya pernyataan si B itu benar, namun tidak nyambung karena Si A itu mintanya nas. Ini, si A itu mintanya nas, bukan dalil. Bukan hanya dalil, namun nas. Nah, si B nyanggahnya, ah, saya ada dalilnya. Tidak. Maka kalau si A cerdas akan mengatakan, lu saya itu minta nas. saya itu minta nas. Nah, <clears throat> nah kemudian maka yang yang bisa menasah itu harus nusus. Dan eh, dan perlu diketahui bahasanya ya, orang liberal itu menginginkan agar ya, di antara alat nasakh adalah realitas sosial. itu mau dijadikan sebagai nasikh itu realitas sosial. Nah, realitas sosial diangkat sebagai nasih Sehingga dikatakan ini teks ini tidak relevan. Ini mansuh. Ini mansuh kenapa? Karena bertentangan dengan realitas sosial dan mereka menginginkan agar realitas sosial itu jadi nasih Maka nanti akan e, dijelaskan bahasanya karena karena nasikh itu harus nusus Ya. Maka tidak ada nasakh ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nasakh setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain hanya kalau ya, maka orang liberal ingin agar ada nasakh setelah wafatnya Nabi. Supaya mereka bisa memasukkan realitas sosial sebagai nasikh. Nah, kemudian nasakh nah, itu jaizun satu hal yang boleh atau mungkin secara akal dan real secara syariat. Bolehnya secara akal karena Allah itu di tangannya segala urusan, miliknya lah hukum. Karena dia adalah Arab sang pemilik. Maka boleh baginya mensyariatkan untuk hamba-hambanya apa yang jadi tuntutan hikmah dan kasih sayangnya. Apakah akal menolak? Akal menolak artinya mengatakan tidak logis. Apakah akal itu mengatakan tidak logis? Seorang raja memerintahkan dalam kerajaannya dengan apa yang dia inginkan. Ya, tentu jawabannya itu tidak dikatakan ini, ya, tidak logis, logis-logis saja. Thumma inna, inna muqtada hikmatillah wa rahmatihi bi'ibadihi Kemudian di antara hikmah dan kasih sayang Allah dengan hamba-hambanya Allah syariatkan untuk hamba-hambanya yang Allah ketahui bahasanya di dalam syariat tersebut terwujudnya maslahat agama dan dunia dan maslahat itu berbeda dengan perbedaan keadaan dan zaman maka boleh jadi hukum di satu waktu dan dalam satu kondisi itu lebih maslahat bagi hamba wayakun dan boleh jadi hukum yang lain di waktu dan kondisi yang lain itulah yang lebih maslahat dan Allah alimun hakim Adapun bukti kalau itu real terjadi secara syariat, maka di antara buktinya sebagai berikut. Firman Allah Ta'ala, manansakh min ayatin au nungsiha na'ti bi khairin minha au mithliha." Tidaklah kami menghapus satu ayat atau melupakannya, maka niscaya kami akan datangkan yang lebih baik atau yang semisal. Demikian juga firman Allah Ta'ala Al-ana saat ini atau sekarang ini Allah berikan keringanan untuk kalian Demikian juga fal'ana basyiruhunna. Mulai sekarang silahkan kalian kumpuli istri kalian. Maka ini adalah nas fitaril hukmi asabiqi. Ini, ini, adalah nas tentang pengubahan pengubahan hukum yang sebelumnya. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Ya, kemudian ala fazuruha. Maka ingatlah silahkan kalian ziarah kubur. Makanya adalah nas, nas di sini maknanya sarih. Fahadan nasun ay sarihun fi nasrin nahyi dihapusnya larangan ziarah kubur. Hal-hal yang tidak boleh nasruhum mengalami nasakh. Yamtani mustahil terjadi nasakh fima dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, tidak ada nasakh dalam berita. Karena nasakh itu sasarannya adalah hukum. Ya, bukan berita. Kemudian menasakh salah satu dua berita, ya stalzim itu mengharuskan salah satunya bohong. Ya, meralat berita yang sudah terlanjur diterbitkan itu artinya salah satunya bohong. Berarti yang dilarat kemarin itu bohong. Ini. Dan perlu diketahui eh, untuk disebut bohong tidak disyaratkan harus sengaja. Teledor sehingga kemarin ngomongnya begini-begini, memberitakannya begini-begini, setelah itu beritanya diralat ya yang kemarin berarti bohong. Dan kebohongan itu mustahil ada pada berita Allah dan Rasulnya. Illa kecuali hukum itu datang dalam bentuk kalimat berita. Maka tidaklah mustahil hukum yang terkandung dalam kalimat berita ini mengalami nasakh. Contohnya adalah firman Allah, Iyakum minkum jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar bisa mengalahkan 200 orang kafir. Ini adalah kalimat berita namun maknanya perintah. Oleh karena itu terdapat nasakh di ayat setelahnya yaitu firman Allah taala al-ana khaffafallahu ankum saat ini Allah mulai saat ini Allah berikan keringanan untuk kalian Allah tahu di tengah-tengah kalian terdapat kelemahan maka jika ada di antara kalian 100 orang bersabar dia bisa harus bisa mengalahkan 200 orang kafir Kemudian yang kedua yang tidak mungkin malam nasar adalah hukum yang itu maslahat di setiap zaman dan tempat. Contohnya wajibnya tauhid. Kemudian pokok-pokok keimanan, kemudian pokok-pokok ibadah, ya, kemudian hukum perintah untuk melakukan akhlak-akhlak mulia semacam jujur, tidak berzina atau afaf, eh, dermawan, pemberani dan semacam itu maka tidak mungkin ada nasr ya, perintah untuk hukum-hukum di atas. Demikian juga tidak mungkin nasrun nahyi nasakh untuk larangan dan yang dilarang adalah sesuatu ya hal yang jelek di setiap zaman dan tempat. Contohnya larangan syirik, larangan kafir, larangan memiliki akhlak-akhlak yang jelek yaitu bohong, fujur, gemar berbuat dosa, pelit, pengecut dan semacam itu. Karena syariat seluruhnya adalah untuk kepentingan dan masalah hamba dan mencegah keburukan dari hamba. Syarat nasakh disyaratkan untuk terjadinya nasakh untuk hal-hal yang mungkin mengalami nasakh syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, tidak memungkinkan mengkompromikan dua dalil. Jika memungkinkan untuk dikompromikan, maka tidak perlu ada nasakh karena mungkin beramal dengan semuanya. Yang kedua, diketahui bahasanya yang menghapus itu belakangan. Ini lebih belakang daripada yang dihapus. Dan pengetahuan hal tersebut bisa jadi didapatkan dengan nas atau berita dari sahabat atau dari fakta sejarah. E, contoh yang diketahui kalau dia agak lebih belakangan dengan nas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Dulu aku larang kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Dulu aku izinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Dan sungguh Allah telah mengharamkan hal itu ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. E, nikah mut'ah diharamkan oleh Nabi saat e, mulai diharamkan oleh Nabi saat perang Khaybar. Kemudian Nabi tegaskan lagi saat Fatul Mekah. Kemudian contoh e, kalau itu agak belakangan diketahui berdasarkan berita sahabat perkataan Ibunda Aisyah radallahu anha karena fima unzila minal qur'ani di antara ayat Al-Quran yang diturunkan ada satu ayat yang bunyinya sebagai berikut asuradu'atin ma'lumatin yuharimna sepuluh kali persesuan yang diketahui itu menyebabkan mahram kemudian ini dihapus dengan lima kali persusuan Contoh yang diketahui dengan fakta sejarah adalah firman Allah Ta'ala Al-an khafafallahu ankum Maka kata-kata al-an menunjukkan Kalau hukum ini tak ta'akhur belakangan Demikian juga seandainya Nabi menyebutkan hukum sesuatu sebelum hijrah Kemudian thumma hakama ba'daha Kemudian Nabi putuskan setelah hijrah dengan hukum yang menyelisihinya Maka yang kedua itu pasti nasikh Kemudian yang kedua, subutun nasikh. Dalil yang menasakh itu betul-betul dalil yang valid. Kalau dia hadis da'ib apalagi hadis palsu, maka tidak bisa untuk menjadi nasikh. Dan jumlah ulama mempersyaratkan dalil yang menghapus harus lebih kuat daripada dalil yang dihapus. Atau minimal setara sehingga ingdahu menurut jumlah ulama tidak ada nasar dalil mutawatir dengan hadis ahad. Meskipun hadis ahadnya itu sabitan valid. Namun menurut penulis Al-Arjah pendapat yang lebih kuat tidak disyaratkan nasir itu harus lebih kuat atau semisal. Alasannya karena sasaran nasir adalah hukum. Dan tidaklah disyaratkan untuk validnya satu hukum dia harus datang dengan kondisi mutawatir dan macam-macam nasakh nasakh terbagi dilihat dari teks yang mengalami nasakh ada tiga macam yang pertama dihapus hukumnya namun masih tetap ada teksnya dan ini banyak dalam Al-Quran contohnya dua ayat musobarah itulah firman Allah Ta'ala di surat eh, Al-Anfal jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar dia harus bisa mengalahkan 200 orang kafir. Hukum ayat ini dihapus dengan firman Allah Ta'ala di Al-Anfal 66. Al-Ana sekarang Allah memberikan keringanan untuk kalian. Karena Allah tahu bahasanya di tengah-tengah kalian terdapat kelemahan. Maka jika ada di antara kalian 100 orang yang bersabar, maka dia harus bisa mengalahkan 200 orang kafir. Jika ada di antara kalian seribu, maka harus bisa mengalahkan dua ribu dengan izin Allah dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Hikmah hukum dihapus tanpa teksnya adalah bakok supaya tetap ada pahala membaca teks. Yang kedua, mengingatkan umat dengan hikmah penghapusan hukum supaya mengenang Eh, supaya ingat kasih sayang Allah yang dulu ngasih aturan yang berat kemudian diberi aturan yang lebih ringan. Yang kedua yang dihapus adalah teksnya namun hukumnya tetap ada. Contohnya ayat rajam. Terdapat dalam saya Bukhari dan saya Muslim dari Ibnu Abbas radhiallahu ma bahasanya Umar bin Khattab mengatakan karena adalah di antara ayat yang Allah turunkan ada ayat yang disebut dengan ayat rajam. Dulu kami membacanya, kami memahami isinya dan kami menghafalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah merajam dan kami telah merajam setelah wafatnya Nabi. Maka aku khawatir intola binasi zamanun. Seiring kemudian jika zaman telah berlalu dalam masa yang lama, ada orang yang mengatakan, Wallahi demi Allah kami tidak mendapatkan rajam dalam Al-Quran. Sehingga jadilah mereka sesat karena meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan. Dan senyap rajam dalam Al-Quran, dalam kitabullah, ini atau ini kitabullah maknanya hukum Allah. Wah, karena kitabullah kadang artinya Al-Quran, kadang artinya hukum Allah. Wa inna rajma Contoh yang lain adalah hadis kulusartin laisa fi kitabillah fawabatil. Wa inkana mi'ata syaratin. Semua syarat atau klausul perjanjian yang tidak ada dalam kitabullah maka dia batil. Artinya melanggar hukum Allah, bukan tidak ada di Al-Qur'an. Maka rajam itu fi hukmillah dalam hukum Allah hakun satu hal yang benar adanya. Ditetapkan untuk orang yang berzina jika dia muhsan baik laki-laki ataupun perempuan dan dia betul-betul berzina komatil bayina terdapat bukti yaitu saksi atau kemudian dia gadis atau janda namun hamil atau il-i'tirab mengaku kalau berzina hikmah teksnya dihapus namun hukumnya tidak dihapus adalah menguji umat untuk beramal dengan sesuatu yang tidak mereka jumpai teksnya dalam Al-Quran watakik dan merealisasikan keimanan dengan apa yang Allah turunkan kebalikan dari keadaan orang Yahudi yang berupaya untuk menutup-nutupi teks rajam dalam Taurat maka di antara hikmahnya khusus untuk masalah rajam untuk menunjukkan bahasanya umat Muhammad itu lebih mulia daripada ya, umat Bani Israel ya, dari ya, di antara bukti mulianya ini umat Islam mengimani rajam padahal rajam tidak ada teksnya di Al-Quran. Lain hanya dengan orang Yahudi mereka tidak ya. ada teks rajam di Taurat namun mereka menutupinya dan meniada dan menghilang-hilangkannya. Yang ketiga adalah yang dihapus adalah hukum sekaligus teksnya. Contohnya adalah ayat 10 kali persusuan yang tadi telah disebutkan di hadis Aisyah. Ya, maka ayat tersebut sekarang di Al-Quran tidak ada dan hukumnya juga tidak berlaku. Ya, seorang itu jadi anak susu manakala disusui sebanyak lima kali persusuan menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian nasr dengan melihat dalil yang menasr itu ada empat macam. Al-Quran dinasr dengan Al-Quran contohnya ayat musobarah. Al-Quran dengan hadis dan saya tidak menjumpai contoh yang tepat untuk ini. Yang ketiga, hadis dinasah dengan Al-Quran. Contohnya, dinasaknya ya, perintah untuk menghadap Baitul Maqdis yang perintah untuk menghadap Baitul Maqdis itu sabit ada berdasarkan hadis diganti dengan perintah untuk menghadap Ka'bah yang ini ada berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-144 paling kalah wajah muka arah Masjidil Haram dan di mana saja kalian berada paling kalah wajah kalian syatrahu ke arah Masjidil Haram <coughs> yang keempat hadis di, eh, dihapus dengan hadis contohnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu aku melarang kalian untuk membuat nabi di wadah-wadah tertentu. Maka ada sejumlah wadah tertentu yang Nabi larang orang untuk bikin nabit di sana. Karena wadah ini potensi untuk jadi khamar tinggi. Potensi untuk bikin khamar terjadi khamar manakala bikin nabis di situ itu tinggi. Nabis adalah minum Nabis ada dua macam. Ada nabis yang memabukkan, terkadang juga disebut nabis. Kemudian yang kedua adalah minuman ya, segar karena e, air putih kemudian direndam di dalamnya kurma dan nanti dari sore direndam sampai pagi pagi diminum. Nah jika di wadah-wadah tertentu itu bisa lebih cepat untuk jadi jadi muskir jadi sesuatu yang memabukkan. Kalau di wadah biasa ya, di wadah biasa kurang lebih tiga hari nanti jadi khamar. Nah ada wadah-wadah tertentu yang lebih cepat. Maka di awalnya Nabi melarang bikin Nabi di wadah-wadah tertentu. Setelah itu Nabi beri kelonggaran. Minumlah kalian dengan wadah apa saja yang kalian sukai. Yang penting jangan minum muskiran minuman yang memabukkan. <coughs> Hikmah nasr. Nasr memiliki hikamun muta'adidatun banyak hikmah diantaranya memperhatikan masalah hamba, dalam tasyrik menetapkan hukum yang lebih manfaat bagi hamba dari uh, untuk masalah untuk agama hamba dan dunia mereka. Yang kedua adalah tatawur, adanya perkembangan dalam tasyrik penetapan hukum sehingga sampai pada derajat sempurna. Mengetes para mukalab berkenaan dengan kesiapan mereka menerima tahawul perpindahan dari satu hukum ke hukum yang lain dan ridho ataukah tidak mereka dengan hal itu. Kemudian tes bagi para mukallaf apakah mereka menunaikan tugas bersyukur jika nasahnya itu kepada hal yang lebih ringan atau tugas bersabar jika nasahnya kepada sesuatu yang lebih berat. Kemudian al-akhbar hadis pembahasan tentang hadis Pengertian khobar, akhbar, uh, khobar bentuk mufrad dari akhbar. Khobar dalam bahasa Arab artinya berita. Yang dimaksud dengan khobar di sini adalah hadis itu semua yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, perbuatan, persetujuan ataupun deskripsi. Wakat sabakal kalam dan telah lewat pembicaraan tentang banyak ketentuan-ketentuan seputar perkataan Nabi. Adapun perbuatan Nabi, maka perbuatan Nabi ada beberapa macam. Yang pertama, apa yang Nabi lakukan karena tuntutan jibillah, tuntutan kodrat sebagai manusia. Lapar, kemudian makan, haus, kemudian minum, ngantuk, kemudian tidur. Maka tidak ada hukum bagi perbuatan Nabi ini kalau dari zatnya itu sendiri. Apa hukum tidur saat ngantuk? Ya, eh, tidak, tidak eh, ada hukumnya. Apa hukum makan karena lapar itu tidak ada hukumnya. Nanti hukumnya cuma makannya. Non makan karena lapar itu tidak ada hukumnya. Oh, dilarang makan karena lapar atau kemudian diperintahkan makan ketika lapar. Nah, ya uh, lapar kemudian nggak makan, tidak boleh-boleh saja juga. tidak ada hukumnya. Akan tapi kot yakunu boleh jadi diperintahkan atau dilarang karena satu sebab. Wakat yakunu dan boleh jadi dia memiliki tata cara tertentu semacam makan dengan tangan kanan atau larangan tertentu semacam makan dengan tangan kiri. Yang kedua, apa yang Nabi lakukan karena tuntutan budaya masyarakat. Semacam bentuk pakaian. Famubahun fi hadidatihi semacam bentuk pakaian bentuk pakaian Nabi itu budaya Nabi sering pakai sorban dengan sungguhan seperti sorban itu karena faktor budaya ya ada, pun orang Saudi sekarang nggak pakai sorban sebagaimana sorban maka tidaklah kita katakan para ulama Saudi meninggalkan sunnah Nabi karena mereka karena sorban itu ya, sering Nabi pakai karena tuntutan budaya. Maka perbuatan Nabi jenis yang kedua ini hukumnya mubah pada zatnya. Boleh jadi diperintahkan atau dilarang. Lisa babin karena satu sebab. Yang ketiga, apa yang Nabi lakukan dengan status itu khususiah, kekhususan untuk Nabi. Maka itu muhtasan bihi khusus untuk Nabi. Semacam wisol dalam puasa, puasa dua hari ataukah lebih tanpa buka atau tanpa sahur. Yang lainnya adalah ya, menikahi seorang wanita yang menghibahkan dirinya. Dan ya, ciri hibah artinya tidak ada mahar. Maka dilarang pernikahan tanpa mahar. Meskipun mahar itu hak perempuan. Menghilangkan uh, mahar tidak boleh. Menggugurkan mahar tidak boleh. Karena itu nanti serupa dengan nikah bil hibah yang merupakan kekhususan Nabi. Non tidak ada hukum <coughs> tidak boleh ada vonis ini khusus untuk Nabi kecuali ada dalilnya. Karena hukum asal perbuatan Nabi itu adalah ata'asibihi dicontoh dan diteladani. Kemudian yang keempat, apa yang Nabi lakukan dalam rangka beribadah? Maka hukum perbuatan ini untuk Nabi hukumnya wajib. Kenapa? Supaya terwujud al balahu kewajiban menyampaikan supaya terwujud supaya terlaksana tugas menyampaikan. Dan tablik itu wajib atas Nabi. Nah, setelah Nabi lakukan sekali dan dua kali yang itu wajib dalam rangka tablir maka setelah itu hukumnya sudah tidak lagi wajib. Summa yakunu. Ketika tablik itu sudah terwujud, maka perbuatan tadi itu menjadi satu hal yang dianjurkan untuk Nabi dan juga dianjurkan untuk kita umat Nabi menurut pendapat yang paling kuat. Ya. Hal ini karena perbuatan Nabi ta'abudan dalam mereka ibadah menunjukkan kalau itu disyariatkan. Wal aslu dan hukum asalnya tidak ada hukuman alat tarki karena meninggalkan. Sehingga jadilah perbuat, mencontoh perbuatan Nabi tadi dituntunkan namun tidak ada hukuman karena meninggalkan dan ini adalah pengertian mandub. Hakikat di sini artinya e, terjemahnya pengertian. Contohnya hadis Aisyah, beliau ditanya tentang apakah yang pertama kali Nabi lakukan ketika masuk rumah. Aisyah mengatakan bersiwa. Maka bersiwa ketika masuk rumah itu tidaklah ada kecuali semata-mata perbuatan Nabi maka dia menghasilkan hukum anjuran. Contoh yang lain. Nabi saw menyela-nyelai lihiyahnya ketika berwudu. Maka menyela-nyelai lihiyah itu tidak termasuk membasuh wajah. Sehingga kalau membasuh wajah, termasuk membasuh wajah bisa kita masukkan dalam bab bayan mujmal, menjelaskan sesuatu yang global. Namun ini adalah perbuatan yang murni, perbuatan sehingga hukumnya manduban dianjurkan. Yang kelima, perbuatan Nabi yang Nabi lakukan dalam rangka menjelaskan mujmal dari teks Quran dan Sunnah. Maka itu wajib ya, sampai terwujud penjelasan karena tablik itu kewajiban Nabi. Setelah kadar untuk ini, bayan sudah terpenuhi, thumma yakunulahu hukmudalikan hukmu nasi perbuatan Nabi tersebut mendapatkan hukum sama dengan hukum nas yang dijelaskan. Thumma yakuna lahu hukmu dalikan nasil mubayyani. Sama dengan hukum nas yang dijelaskan untuk kita dan untuk untuk Nabi dan untuk kita. Jika itu wajib, maka perbuatan itu wajib. Jika itu mandub, maka perbuatan itu mandub. Contohnya adalah perbuatan yeah Perbuatan atau aktivitas sholat yang fardu yang Nabi lakukan Ini statusnya menjelaskan mujmal Dalam firman Allah Ta'ala Wa aqimu sholata kalah sholat Contoh mandub sholatnya Nabi dua rakaat di belakang makam Ibrahim Setelah selesai tawaf Ini adalah penjelasan Untuk firman Allah Ta'ala Jadikalah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Nabi melangkah menuju makam Ibrahim sambil baca ayat ini. Kemudian mengerjakan dua rakaat di belakang sehingga mengerjakan dua rakaat di belakang makam Ibrahim hukumnya sunnah. Namun di dataran praktis ketika kita bawa ke kitab fikih kaidah ini muskil. Maka tadi Perbuatan contohnya sholat tadi. Af'alus sholati al-wajibah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat itu wajib, maka perbuatan yang menjelaskan sholat hukumnya wajib. Itu yang dimaksud bayan mujmal. Kalau sesuatu yang diperintahkan itu hukumnya sunnah, contohnya sholat di, uh, di belakang makam Ibrahim, maka penjelasan untuk itu itu hukumnya sunnah. namun berkenaan dengan kalau dibawa ke dataran realita perbuatan Nabi ini adalah penjelasan untuk perbuatan yang Nabi lakukan ketika sholat itu penjelasan untuk waakimu sholata. Kalau pakai kaidah perbuatan bayan mujmal maka nanti kesimpulannya hukum asal perbuatan Nabi dalam sholat itu wajib karena semuanya adalah bayan mujmal untuk wa aqimus sholata. Namun realitanya tidak demikian. Nanti tata cara rukuk Nabi yang detail atau sujud yang detail, Kemudian telapak tang, tangan itu posisi yang lurus apa? Ada misalnya maka harusnya kalau pakai kaidah bayan mujmal ini ini hukumnya jadinya wajib. Siapa yang karena apa? Karena ini penjelasan tentang sujud yang hukumnya wajib. Ya, ya, karena perintah untuk sujud hukumnya wajib di Al-Quran Allah perintahkan untuk sujud. Ya, ya, di Al-Quran perintahkan untuk rukuk warkau rukuklah kalian. Apa hukum rukuk wajib? Nabi jelaskan tentang tata cara rukuk begini begini begini begini. Ya, maka harusnya kalau menurut kaidah tata cara detail rukuk Nabi itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena ini bayan mujmal untuk warka'u. Atau bahkan jemika juga wa'akimu salata. Ya, namun realitanya para fukoha tidak demikian. Nanti per ya maka uh, untuk tata cara ruko ini lurus kepala dengan punggung rata dianjurkan. tangan nempel di lutut dianjurkan. Telapak tangan nempel di lutut dianjurkan. Tidak wajib. Oh, rukuk itu sah meskipun tangan tidak ditempelkan di lutut. Saat rukuk. maka kalau pakai kaidah bayan mujmal itu mengikuti apa mujmalnya, maka mujmalnya wajib, maka bayannya wajib. Nanti konsekuensinya kalau konsekuen dengan kaidah ya, maka hukum asal dari perbuatan Nabi, detail perbuatan Nabi ketika ruko, ketika sujud hukumnya wajib. Kecuali jika terdapat dalil yang membelokkannya. <coughs> Oleh karena itu wallahu taala a'lam maka sementara ini pendapat yang saya cenderungi bayan mujmal itu tidak mesti hukumnya mengikuti hukum mujmal. mujmalnya wajib contohnya sholat bayan Nabi dalam perbuatannya dengan perbuatannya tidak mesti hukumnya wajib namun permasalahan masing-masing masalah dilihat sendiri-sendiri kalau itu ternyata semata-mata perbuatan Nabi semacam kalau ruko itu ya, nempelkan tangan nempelkan di nempel di atau kemudian nempel bahkan megang lutut ya, ini semata-mata perbuatan Nabi Kembali kepada kaidah semata-mata perbuatan Nabi menghasilkan hukum anjuran. Nah ini e, lima rincian tentang af'alun Nabi. Kemudian persetujuan Nabi, diamnya Nabi. Adapun diamnya Nabi terhadap sesuatu maka itu dalil bolehnya dalam bentuk yang Nabi diamkan. Baik yang Nabi diamkan itu ucapan ataupun perbuatan. Contoh Nabi mendiamkan ucapan, Nabi mendiamkan budak perempuan yang Nabi tanya di mana Allah. <coughs> Kemudian dia menjawab, "Fis sama di langit." Maka Nabi e, mendiamkannya, tidak menyalahkannya. Contoh Nabi mendiamkan perbuatan adalah Nabi mendiamkan seorang panglima tentara yang dia jadi imam kemudian membaca untuk anak buahnya dan setiap baca surat ditutup dengan al-ikhlas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tanyakan pada dia, kenapakah? Karena yasna'u dalika dia melakukan hal itu. Lantas orang-orang bertanya kepadanya dan dia menjawab li'annaha sifat rahmani. Karena surat Al-Ikhlas itu isinya adalah sifat Allah Ar-Rahman dan aku suka untuk membacanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kabarkan kepadanya Allah mencintainya. Maka Nabi ngasih apresiasi. Maka ini statusnya adalah takrir, sunnah takriyah. Contoh yang lain, Nabi membiarkan sejumlah orang Ethiopia yang main di masjid dalam rangka mengambil simpati hati mereka alal Islam untuk menerima Islam. Ya, adapun apa yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak mengetahuinya, maka tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi. Tidak boleh kita katakan ini sunnah takriyah. Akan tapi dia hujah dan sebabnya hujah kata penulis karena Allah mendiamkannya. Dalilnya, oleh karena itu para sahabat berdalil bolehnya azal itu hubungan suami istri, namun suami ketika air mani mau keluar kemudian dia mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani di luar kemaluan istri. Ya, sahabat berdalil bolehnya azal karena Allah mendiamkan mereka melakukan azal. Jabir radhiallahu anhu mengatakan kuna na'zilu wal Qur'anu yanzilu kata Jabir ketika ditanya apa hukum azal kami melakukan azal dan Quran masih turun mutafakun alaihi dalam riwayat Muslim terdapat, terdapat tambahan Sufyan mengatakan ya, di uh, versinya Sufyan Jabir mengatakan walau kana syai'an yunha anhu seandainya azal itu sesuatu yang terlarang tentu Al-Qur'an telah melarang kami untuk melakukannya maka perkataan Jabir ini menunjukkan bahasanya diamnya Allah itu hujah Eh, atau di antara dalil yang menunjukkan diamnya Allah itu hujah adalah perbuatan-perbuatan mungkar yang dilakukan oleh orang munafik yang mereka sembunyikan itu Allah jelaskan dan Allah ingkari. Padahal maka ini menunjukkan bahasanya apa yang Allah diamkan fawajais maka itu satu hal yang Allah bolehkan. Itu pembahasan yang paling pokok berkenaan dengan uh, ilmu usul fikih di bab al-akhbar adalah sampai situ. Adapun pembahasan setelahnya berkaitan erat dengan ilmu mustalah hadis. Macam-macam khobar atau hadis dilihat dari disandarkan kepada siapa. Maka al khobar atau hadis terbagi bitibar dengan melihat ya, man orang yang disandarkan kepadanya hadis itu ada tiga macam hadis marfu, mauquf dan maqtu'. Marfu adalah hadis yang dinisbatkan pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan marfu itu ada dua macam, marfu hakiki dan hukmi. Hukmi itu terjemah tepatnya dianggap. Dianggap marfu'. Yang dimaksud dengan marfu' hakiki ya artinya tulen ucapan Nabi, perbuatan Nabi atau diamnya Nabi. Kemudian al-marfu hukman terjemah bebasnya dianggap marfu. contohnya yang dianggap marfu sesuatu yang dinisbatkan sebagai sunnah Nabi atau terjadi di masa Nabi dan semacam itu. Mimma yaitu hal-hal yang tidak menunjukkan ala mubasyaratihi iyahu Nabi sendiri melakukannya. Termasuk marfu hukman ucapan sahabat kami diperintah kami dilarang atau semacam itu. Seperti perkataan Ibnu Abbas radhiallahu anhu, manusia diperintahkan untuk akhir waktu terakhirnya dengan ya, waktu terakhirnya adalah mengelilingi al-bait, mengelilingi Ka'bah. Akan tetapi Nabi memberikan keringanan untuk orang yang dalam kondisi haid. Dan perkataan Ummu Atiyah kami dilarang untuk mengiring jenazah ke pemakaman namun Nabi tidak melarang keras kami. Tidak melarang kami dengan keras. Maka terjadi di zaman Nabi demikian demikian di antara sunnah Nabi demikian demikian ini statusnya marfu hukman dianggap realnya perkataan sahabat non dianggap ya, marfu atau sabda Nabi kemudian mauquf adalah hadis yang disandarkan pada sahabat dan dia lam yathbut lahu hukmu raf'i tidaklah ada baginya hukum marfu' Dan hadis mokob itu hujah menurut pendapat yang paling kuat kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama perkataan sahabat menyelisih nas. Yang kedua atau perkataan sahabat ini menyelisih sahabat yang lain. Maka jika perkataan sahabat menyelisih nas, maka yang diambil adalah nas. Dan jika perkataan sahabat menyelisih perkataan sahabat yang lain, maka diambil manakah yang paling kuat dari keduanya. Sahabat adalah orang yang kumpul dengan Nabi. Tidak disyaratkan melihat. Karena kalau nanti dikatakan melihat, sahabat yang buta tidak, tidak lagi sahabat. Dan kalau kita katakan orang yang melihat Nabi, maka nanti orang yang mimpi ketemu Nabi, sahabat. Karena siapa yang mimpi ketemu Nabi, maka sungguh dia ketemu dia siapa yang mimpi melihat Nabi maka sungguh dia melihat Nabi. Dan ketika berkumpul dengan Nabi itu beriman dengan Nabi dan matinya dalam keadaan beriman. Kemudian makto adalah hadis yang disandarkan pada tabiin atau orang-orang setelah tabiin. Tabiin adalah orang yang kumpul dengan sahabat dalam keadaan beriman dengan sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Kemudian hadis bisa dibagi melihat fitibar turukihi dengan melihat jumlah jalur-jalurnya. Maka al khobar atau hadis terbagi dilihat dari jumlah jalur-jalurnya terbagi menjadi dua mutawatir dan ahad. Mutawatir adalah ma hadis diriatkan oleh sekelompok orang yang banyak mustahil menurut hukum kebiasaan mereka ini sempat bersepakat untuk bohong dan mereka menyandarkan hadis tersebut kepada sesuatu yang bisa diindrawi. Sesuatu yang bisa diindrawi itu maksudnya dua. Aku mendengar atau aku melihat. Maka yang namanya mutawatir itu berita mutawatir harus memberitakan fakta dan bukan opini. Aku berpendapat itu opini. Itu tidak bisa jadi mutawatir meskipun ini banyak. Contohnya sabda Nabi, siapa yang dusta atas atas namaku mutaami dan secara sengaja. Kata-kata secara sengaja menunjukkan dusta ada dua macam. Ada yang sengaja dan ada yang tidak sengaja. Semuanya dua-duanya disebut dusta. Maka ini menunjukkan bahasanya tidak disyaratkan untuk disebut dusta harus sengaja. Sengaja itu syarat dusta yang berdosa. Namun bukan syarat untuk disebut dusta. Bedakan hal ini. Maka adalah dia bersiap untuk tinggal di neraka. Adapun hadis ahad adalah yang tidak mutawatir. Dan huwa dan hadis ahad dari sisi levelnya ada tiga macam. Ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang da'if. Dan level-level tersebut akan kita baca di kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik.